taala. Adapun neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dirahmatinya. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان يعني موجودتان فالجنة معدة والنار معدة قال تعالى عن الجنة أعدت للمتقين وقال تعالى عن النار أعدت للكافرين ومعنى أعدت يعني هيئت ووجدت Berkata Hafidahullah Ta'ala wa saddadah Dan ini adalah keyakinan daripada ahli sunnah wal jamaah bahwa sesungguhnya al-jannah dan an-nar keduanya adalah hak dan keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan. Sekarang ada kedua eh, sekarang keduanya telah ada jannah dan neraka. Nah, keduanya sekarang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keduanya adalah makhluk yang telah ada. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang jannah uiddat lil muttaqin. Jannah adalah tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba hamba yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang annar nar uiddat lil kafirin. Neraka telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. وقولهما لا يفنيان أبدا أي أن الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير Dan perkataan Al-Imam Buzur'ah dan Abu Hatim rahmatullah taala alaihima bahwa al-jannah dan an-nar la yafniyan abada yakni maknanya adalah keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk kekal selama-lamanya tidak akan pernah sirna Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu dan orang-orang kafir mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang mereka terima. Sebagaimana mereka tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap adab-adabnya. Demikian kami kata Allah membalas setiap orang-orang yang kufur وهم يصرخون yastarikhuna fiha rabbana نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل Penduduk neraka di dalam neraka itu mereka berteriak memanggil Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, keluarkan kami dari tempat ini." Kami akan beramal dengan amalan-amalan yang dahulu kami, amalan-amalan saleh yang dahulu kami meninggalkannya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir?" Tidakkah kami telah memberikan umur yang cukup kepada kalian dalam kehidupan dunia sehingga kalian bisa berpikir dan bukankah telah datang kepada kalian para pemberi peringatan dari kalangan nabi dan para rasul. وقد نقل الاتفاق غير واحد من العلماء على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى كما في الفصل المجلد الرابع صفحة 83 الفصل في الملل والأهواء والنحل قال اتفقت فرق الأمة كلها قال اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد في المجلد الثامن عشر صفحة سبع وثلاثمائة وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك Dan telah menukil kesepakatan para ulama tentang bahwa jannah dan nar adalah makhluk yang telah ada dan tidak akan pernah sirna. Ini kira ijma tersebut oleh tidak hanya sekedar dari seorang ulama bahkan lebih. Berkata Imam Abu Muhammad bin Hazm rahimahullahu taala sebagaimana dalam Al-Fisal kita beli Al-Fisal nah jilid yang keempat halaman yang ke-83 Kata beliau rahimahullah ta'ala telah sepakat seluruh daripada kelompok-kelompok daripada umat ini bahwa sungguhnya tidak ada kebinasaan dan tidak ada sirnanya jannah dan kenikmatannya sebagaimana tidak sirna neraka dan adab adabnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, kata beliau dan telah sepakat salaful ummah bara ulama salaf dan bara a'immahnya demikian juga seluruh daripada ahlu sunnah bahwa sungguhnya di sana ada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sifatnya adalah kekal abadi seperti jannah dan neraka dan arsh أما الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان فكثيرة منها الأول التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار والتعبير بالماضي يدل على وجود الشيء وحصوله كما قال تعالى عن الجنة أعدت للمتقين وعن النار أعدت للكافرين وقال تعالى إن جهنم كانت مرصادا Adapun tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jannah dan nar adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat banyak di antaranya adalah penyebutan jannah dan nar tersebut dengan bentuk daripada fi'il madhi di mana penyebutan sesuatu dengan bentuk daripada fi'il madhi menunjukkan bahwa sesuatu tersebut telah ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uiddat lil muttaqin." Tentang jannah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sungguhnya jannah itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bertakwa dan neraka telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam itu mengawasi daripada uh, perbuatan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. الثاني رؤية رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجنة والنار في السماء يوم المعراج والرؤية والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الإسراء عندما أسري به ثم عرج به إلى السماء ثم انطلق قال بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم دخلت الجنة الشاهد ثم دخلت الجنة هذا يدل على أن الجنة مخلوقة Dalil kedua tentang keberadaan jannah dan neraka. Sebagaimana keduanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ada sampai uh, sekarang ini adalah penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj terhadap al-jannah dan an-nar tersebut. Dan Ar-ru'ya penglihatan dengan mata itu dalam bahasa Arab ar-ru'ya itu tidaklah terjadi kecuali pada sesuatu yang telah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad ra'au nazratan ukhra dan sungguhnya Allah ah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril <clears throat> pada tempat yang lainnya inda sidratil muntaha yakni melihat malaikat Jibril pada bentuk aslinya mempunyai 600 sayap. Inda sidratil muntaha di sisi daripada sidrah al-muntaha. Pohon yang besar yang berada di atas langit sana. Indaha jannatul ma'wa di sisi sidratul muntaha tersebut adalah jannah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah nah, menciptakan jannah tersebut dan dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kisah eh, dalam kisah uh, Isra Mi'raj nah, yang panjang nah, di mana malaikat Jibril atau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dinaikkan ke atas langit nah, bersama malaikat Jibril malaikat Jibril berkata kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah sampai akhirnya malaikat atau nah, Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam beliau nah, datang kepada Sidratul Muntaha dan Sidratul Muntaha pada waktu itu dihiasi dengan warna-warna yang aku nah, karena uh, sangat indahnya tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengungkapkan sifat sifat daripada Sidratul Muntaha tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dakhaltul jannah," kemudian aku masuk ke dalam jannah. Ini dalil yang sangat jelas bahwa sungguhnya jannah itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah ada sekarang ini. الدليل الثالث أدلة عذاب القبر ونعيمه وأن روح المؤمن تدخل الجنة قبل يوم القيامة وأن روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة جاء في مسند أحمد قال الإمام أحمد حدثنا محمد ابن إدريس يعني الشافعي عن مالك أنا أوردت السند من أجل أن فيه ثلاثة من الأئمة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد محمد ابن إدريس يعني الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله سبحانه وتعالى إلى جسده يوم يبعثه قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا اسناد عظيم ومتن قويم اجتمع فيه ثلاثه من ائمه الاسلام الشاهد انما نسمه المؤمن يعني روح المؤمن طائر يعلق في الجنه اذا كما ان روح الشهيد تتنعم في الجنه فروح المؤمن كذلك تتنعم في الجنة لكن الشهيد يمتاز أن روحه في جوف طير خضر كما في صحيح مسلم قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة وقال ابن كثير رحمه الله ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما والذي في في صحيح مسلم عن الشهداء أخرجه الإمام مسلم من طريق مسروق قال سألت عبد الله بن يعني مسعود على صلاة Dalil yang ketiga tentang keberadaan jannah dan neraka sekarang ini adalah dalil tentang adab kubur dan kenikmatannya. Dan sungguhnya sebagaimana telah diketahui bahwa rohnya kaum mukminin itu masuk ke dalam jannah sebelum hari kiamat sebagaimana rohnya orang kafir mereka masuk ke dalam neraka sebelum hari kiamat sebagaimana telah datang riwayat dalam Musnad Ahmad di mana beliau berkata haddatsana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah menyampaikan hadis kepadaku Muhammad bin Idris yakni Al-Imam Syafi'i An Malik dari Imam Malik bin Anas Ali Zuhri dari Al-Imam Zuhri an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an abihi dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata dan bersabda innama nasamatil mu'min ta'irat ta'irun ya'allaqu fi syajaratil jannah ya'allaqu fi syajaratil jannah ya'allaq yani ya'kul ya'kul hanyalah <clears throat> rohnya kaum mukminin itu adalah burung yang makan di dalam pohon-pohon jannah hatta yarji Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh tersebut ila jasadihi yaumil qiyamah ke dalam jasadnya kelak pada hari kiamat. Berkata Imam Nukathir wa taala mengomentari tentang hadis yang agung ini bahwa ini adalah hadis yang isnadnya sangat agung uh, sebagaimana matanya adalah matan yang uh, sangat agung maknanya. Matannya adalah matan yang sangat kuat. وأيضا ما جاء في مسند أحمد عن البراء الحديث المعروف قال نبينا صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار عند أو في كسوف الشمس كما في الصحيح من حديث عائشة وكان وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا رأيت الجنة والنار هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب خالف أهل السنة والجماعة كالمعتاد وفي الغالب الجهمية والمعتزلة والقدرية قالوا إن الجنة والنار الآن معدومتان ولا تخلقان إلا يوم القيامة dan hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu di mana riwayat uh, Imam Ahmad dengan juga Abu Bakar bin Abi Syaibah di mana dalam hadis yang panjang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang perjalanan daripada ruhnya seseorang semenjak dicabut dari jasadnya oleh para malaikat yang mencabut nyawa kemudian dibawa ke langit fayunadi munadin sama dan di antara lafaz hadis tersebut adalah di mana ada zat yang manggil dari atas langit an sadaqa abdi bahwa sungguhnya hambaku ini adalah hamba yang telah benar dan jujur maka enam faafrishu lahu lahu al jannah bentangkanlah enam untuknya ya ini tempat tidur dari jannah dan bukakanlah untuknya pintu-pintu dari jannah sehingga enam didatangkan kenikmatan-kenikmatan daripada jannah seperti bau yang wangi enam dan udara yang sejuk dalam kepada mayit tersebut di dalam kuburnya. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya jannah tersebut telah ada. Demikian juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah melihat al jannah dan an-nar jannah dan neraka ketika pada saat terjadi gerhana matahari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuna ma ta'lam. Kalau seandainya kalian la ta'lamuna alam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Naam, la dahaktum qalila wa la bakaitum katsira. Tentu kalian adalah orang yang sedikit tertawanya dan banyak menangisnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus kemudian mengatakan sungguh aku telah melihat al jannah wan nar Nah, yakni pada saat itu. Ini adalah madhab dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang mereka meyakini bahwa jannah dan nar adalah dua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah swt dan sekarang telah ada. Nah, menyelisih sunnah wal Jamaah ini sebagaimana biasanya dalam perkara-perkara akidah yang lainnya. Nah, dan dalam kebanyakan dari permasalahan akidah yang ada kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah Demikian juga Qadariyah yang mereka mengatakan bahwa sungguhnya jannah dan annar nah, sekarang ini dia tidak ada. Nah, dan belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diciptakan kelak ketika pada hari kiamat. Wal jannatu thawabun li awliya'ihi wan naru 'iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahimallahu هذه الفقرة واضحة والأدلة عليها من القرآن كثيرة ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجت الجنة والنار إلى الله احتجت معنى تخاصمت الجنة والنار فقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين وسقط الناس وقالت النار لا يدخلني إلا الملوك والجبارون والمتكبرون فقال الله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي تعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها Kemudian Berkata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Razi rahmatullah taala alaihima wal jannatu thawabun li awliyai jannah itu adalah nah, pahala bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana neraka itu adalah adab bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini adalah enam kalimat yang jelas maknanya dan dalil-dalilnya sangat banyak dari kita buah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ihtajat tuan jannatu wan nar ila Allah. Yatakhasama. Telah berbantah bantahan jannah dan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata jannah la yadkhuluni illa du'afa wal masakin. Tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin dan orang yang rendah dari kalangan manusia. Sementara neraka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadkhuluni illa muluk Tidaklah masuk kepadaku kecuali para raja wal jabbarun dan orang-orang yang mereka suka berbuat zalim wal mutakabbirun dan orang-orang yang dan mereka menyombongkan diri maka berkata Allah Subhanahu wa taala kepada jannah kepada jannah anti rahmati wahai jannah sungguhnya engkau adalah rahmatku arhamu biki man asya aku denganmu merahmati siapa dari hambaku yang aku kehendaki kepada neraka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya anti nar adabi uadzibu biki man asya aku mengadab dengan sebabmu Siapa yang aku kehendaki dari hambaku dan setiap masing-masing dari kalian jannah dan nar tersebut kata Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi oleh penghuninya. Qala rahimahumullah was-siratu haqqun. Was-sirat haqq mimma yuthbituhu as-salaf as-salih as-sirat wa annahu haqqun la rayba fihi wa la shakk والصراط له معنى من جهة الاشتقاق ومن جهة الاصطلاح أما تعريفه من جهة الاشتقاق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنه من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته إذا بلعته بلعن قال إنه من سرطت الشيء أسرطه إذا بلعته بلعا سهلا فسمي الصراط صراطا لأنه يسترط المارة فيه والصراط ما جمع خمسة أوصاف أن يكون طريقا مستقيما سهلا مسلوكا واسعا موصلا إلى المقصود فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطا ولا الصعب ولا المسدود الغير موصل ومن تأمل موارد الصراط ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين له ذلك قال جرير أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيما بدائع الفوائد أمير المؤمنين أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيما Kemudian berkata dua imam ini, Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahullah taala rahmatullah taala alaihima as-siratu haqqun dan jembatan yang terbentang di antara neraka Jahannam atau di atas neraka Jahannam itu adalah perkara yang hak. Berkata Syekh Abdullah Ta'ala ada faqah di antara perkara yang ditetapkan oleh salafus saleh nah, yang merupakan bagian daripada keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa sungguhnya adalah Sirat itu merupakan perkara yang hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Sirat dalam, dalam bahasa Arab dia mempunyai makna dari pecahannya dan mempunyai makna dalam secara istilah. Secara pecahan sirat dalam, dalam bahasa Arab dari kalimat tu syai'a dalam <clears throat> ida asradah ida balak tahu bal'an dikatakan sirat ha, adalah jika sesuatu tersebut dia itu mudah dalam nah, menelan disebut sirat itu adalah sirat nah, maknanya dalam bahasa kita adalah jembatan nah, dalam bahasa Arab tidaklah ha, sirat itu disebut ha, sebagai sirat kecuali nah, terkumpul padanya lima sifat. Yang pertama adalah dia jalan yang lurus. Nah, kemudian dia adalah jalan yang mudah untuk di enam seorang dia berjalan di atasnya. Sebagaimana dia adalah jalan yang luas mengantarkan seseorang kepada tempat yang dia tuju. Maka orang Arab mereka tidak menamakan nah, jalan yang dia itu bengkok atau berliku-liku itu sebagai sirat. Nah, sebagaimana mereka tidak nah, menamakan jalan yang dia naik ke atas itu adalah sebagai sirat ataupun jalan yang buntu sebagai ini ah, jalan buntu yang tidak mengantarkan seorang kepada tujuan sebagai sirat. Nah, barang siapa yang mereka perhatikan Nah, penggunaan orang-orang Arab dalam kalimat surat ini nah, dalam lisannya ataupun pengucapan mereka sehari-hari mereka akan mendapati hal yang demikian ini. Berkata Jarir, "Nam Amirul Mukminin ala sirat tidak wajah al itu mustaqimah." Amirul Mukminin dia di atas sirat. Nah, ketika eh, wajah al mawarid yakni uh, bengkok daripada tidak wanjal mawarid mustaqim mana maknanya ya, kharajal khat mustaqim nah Amirul Mukminin di atas sirat ketika dia keluar nah, dari jalan yang nah, mustaqim dari jalan yang lurus tidak kharajan min al mustaqim nah. wa amma fi syara' فهو جسر, جسر ممدود ومنصوب على متن جهنم جسر ممدود ومنصوب على متن جهنم يرده الأولون والآخرون وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة قال النووي رحمه الله تعالى وفي هذا إثبات الصراط ومذهب أهل الحق إثباته وقد أجمع السلف على إثباته وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم فالمؤمنون ينجون ينجون منه على حسب حالهم أي منازلهم والآخرون أو الآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منها شرح صحيح مسلم Adapun secara syariat, sirat itu adalah jembatan yang terbentang terletak di atas neraka jahanam yang akan melewatinya enam orang-orang yang pertama dan akhirnya orang atau manusia dari awal sampai akhirnya. Dia adalah <clears throat> jembatan <clears throat> yang merupakan jalannya penduduk mahsyar untuk masuk ke dalam jannah. Berkata Imam Nawawi wa taala dalam dalam atau di sini diketahui tentang penetapan jembatan dan madhab ahlul haq madhabnya orang-orang yang di atas kebenaran bahwa mereka menetapkan enam sirat tersebut dan telah bersepakat ulama salaf tentang penetapan dari para sirat yang atau jembatan yang berada di atas neraka jahanam yang akan dilalui oleh e, manusia untuk masuk ke dalam jannah. Semua manusia akan melewatinya. Kaum mukminin akan selamat <clears throat> dalam melewati jembatan tersebut sesuai dengan tingkat daripada amalan mereka. Adapun orang-orang yang terakhir dari mereka atau yang lainnya, orang-orang orang-orang yang lainnya selain kaum mukminin mereka akan berjatuhan nam dari sirat tersebut masuk ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia dan derma menyelamatkan kita Nam dari masuk ke dalam neraka jahanam terlempar dari sirat tersebut. Sarah Sahih Muslim. إذا الصراط نوعان الصراط نوعان صراط حسي وهو الممدود على متن جهنم بين الجنة والنار وهذا هو الذي يرده الأولون والآخرون على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف يمشي ويخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن لهذا الصراط ولهذا الجسر كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا Jadi <clears throat> as-sirat kata Syekh Hafizahullah taala itu ada dua macam. Sirat yang pertama adalah sirat yang hissi yang dia nampak secara lahir terlihat oleh mata yaitu sirat enam yang dia terbentang di atas neraka jahanam antara jannah dan nar terbentang di antara jannah dan nar ini adalah sirat yang nantinya setiap orang dari awal sampai akhirnya akan melewatinya sesuai dengan enam kadar amalan mereka. Di antara mereka, enam ada yang melewati sirat tersebut seperti kedipan mata, ada yang seperti enam gerakan kilat, ada yang seperti gerakan angin dan ada seperti gerakan dari enam kuda kuda yang enam dijadikan untuk lomba dan di antara mereka ada yang berlari, ada yang di antara mereka juga berjalan bahkan di antara mereka ada enam yang merangkak dan di antara manusia yang lewat jembatan tersebut enam dia terambil dan terma, enam di diambil oleh cakar-cakar yang berada sekitar jembatan tersebut untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Karena sesungguhnya jembatan yang ada dan terbentang di atas neraka jahanam tersebut adalah jembatan yang dia itu mempunyai kalalib besi-besi pencakar enam dan khatatif yakni duri-duri yang dia mengambil siapa saja manusia yang lewat di atas sirat itu sesuai dengan keadaan kadar amalannya maka akan selamat di antara orang yang mereka melewati sirat tersebut sampai ha, eh, kepada, tujuannya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka yakni selamat badan mereka nah, tidak ada sedikit pun tersentuh oleh enam cakar-cakar demikian juga duri-duri yang ada di sekitar nah, eh, jembatan itu. Dan sebagian yang lainnya selamat akan tapi dia terluka, terkena cakaran dan yang lainnya nam terlempar masuk ke dalam neraka jahanam ha, sampai akhirnya nam melewati orang yang paling akhir dalam keadaan dia nam diseret. قال ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا النوع كما في إغاث كما في إغاثة اللهفان إن مشيهم على الصراط بالسرعة والبطء بحسب سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا فأسرعهم سيرا هناك وأبطأهم هنا فأسرعهم سيرا أسرعهم هناك وأبطأهم هنا أبطأهم هناك وأشدهم ثباتا على على الصراط المستقيم هنا أثبتهم أثبتهم هناك ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك سعدان هناك ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه ها هنا فناج مسلم ومخدوش مسلم إلى آخر كلامه رحمه الله كالكلام السابق يعني نقطان هذا توضيح بسم الله توضيح النعرة Berkata Imam Al-Qayyim rahimahu wa ta'ala dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan nah, tentang jenis daripada sirat ini atau jembatan ini. Kata beliau, hanyalah dalam perjalanan manusia di atas sirat tersebut, di atas sirat Akhlak ah, dari kiamat, dalam kecepatannya ataupun dalam lambatnya itu adalah sesuai dengan cepat dan lambatnya mereka dalam menempuh siratul eh, siratullah jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus dalam kehidupan dunia ini. Orang yang paling cepat dalam dalam beramal saleh dalam kehidupan dunia, nah, maka mereka adalah orang yang paling cepat dalam melewati sirat kelak di hari kiamat. Sebagaimana orang yang dia berlambat-lambatan dalam beramal soleh dalam kehidupan dunia ini, maka dia adalah orang yang akan lambat dalam melewati enam sirat yang terbentang di atas neraka jahanam itu. Dan sesungguhnya manusia yang mereka itu paling kokoh di atas surat al mustaqim nah, di jalan Allah swt yang mustaqim dalam kehidupan dunia ini yakni agama Islam dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka adalah orang yang paling kokoh kelak nah, dalam meniti jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam itu dan barang siapa yang mereka dalam kehidupan dunia ini nah, mereka terkena cakaran daripada nah, cakaran-cakaran syahwat dan syubuhat nah, ikut hawa nafsunya dan mengikuti daripada syubhat-syubhat kerancuan dalam pemikirannya terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah yang menyesatkan nah barang siapa dalam kehidupan dunianya keadaannya seperti itu maka ketika melewati dalam jembatan kelak di hari kiamat yang terbentang di atas neraka jahanam maka mereka akan nah, diambil dan nah, dicakar oleh cakar-cakar yang berada di sisi sisi daripada sirat tersebut yang cakar tersebut adalah seperti daripada naam duri-duri pohon sa'dan yakni satu pohon yang terkenal atau dikenal sebagai pohon yang memiliki duri di daerah uh, padang pasir sana. Nah, maka selamat di antara manusia yang selamat dan ada yang mereka selamat akan tapi terluka sampai akhirnya dari kalam الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى النوع الثاني الصراط المعنوي النوع الأول الصراط حسي النوع الثاني صراط معنوي وهو الإسلام والقرآن والسنة جاء في مسند أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما ثم ذكر الحديث حديث طويل ويذكر كلام ابن القيم في إغاثة الأفهام بعد هذين النوعين هو أنسب الكلام الأول نعم. كلام ابن القيم في إغاثة الأفهام أنسب يذكر بعد هذين النوعين قد يقول قائل ما هو الدليل على هذا الصراط آه، ثبتت أدلة كثيرة نذكر بعضها الدليل الأول قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم المر على الصراط وأنه لا بد لمن دخل الجنة أن يمر أن يمر على الصراط Jenis yang kedua dari sirat adalah sirat maknawi. Nah, yaitu al-Islam, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nah, telah datang riwayat dari Nawas bin Sam'an diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang nah beliau bersabda daraballahu masalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang Sirat mustaqim nah jalan yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah menyebutkan jalan yang lurus tersebut adalah Islam, Quran dan sunnah dengan permisalan-permisalan nah yang dibuat oleh atau yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis itu. Nah, berkata Syekh, perkataan Ibnu tadi, nah Nah, lebih baik ditempatkan di sini setelah eh, penyebutan jenis dua jenis daripada sirat tersebut. Nah, kemudian nah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam satu lafaz tersebut adalah sebagai penjelas nah daripada keadaan dua sirat ha, yang ada. Adapun ikhwana rahimani wa rahimakumullah jami'a dalil yang menunjukkan tentang keberadaan sirat ini Nah, dalam kitab Buah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalil yang sangat banyak. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqdiya." Wa imminkum illa wariduha. Nah, dan pasti di antara kalian, nah, sungguh akan melewatinya. Yani wariduha ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yakni yamur ala sirat. Wariduha yakni adalah uh, seorang pasti dia akan melewati di atas jembatan itu. Labud ha, adalah suatu kepastian bagi orang yang mereka itu akan masuk ke dalam jannah untuk melewati sirat atau jembatan yang terbentang nam di atas neraka jahanam itu. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد ثم يؤتى بالجسر ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة الحديث Dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nah, kemudian didatangkan jembatan yang jembatan tersebut kemudian diletakkan di antara nah, di atas neraka jahanam." Maka berkata para sahabat, "Wa mal jisr?" Apa itu jembatan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhadatun mazallah yakni dia adalah jembatan nam yang sangat licin dan menggelincirkan setiap orang yang nam menitinya ما هي أوصاف الصراط الصراط له أوصاف الوصف الأول أحد من السيف وأدق من الشعر جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بلغني أن الجسر أحد من السيف وأدق من الشعر وله حكم الرفع Permasalahan berikutnya adalah tentang sifat-sifat daripada sirat itu. Sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, apa sifat-sifatnya? Di antara sifatnya adalah dia adalah jembatan yang lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut. Sebagaimana datang periwayatannya dari Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata telah disampaikan kepadaku atau telah sampai kepadaku enam bahwa atau kabar bahwa sungguhnya jembatan tersebut dia sifatnya adalah lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut dan hadis ini mempunyai hukum rafa yakni bisa dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصفة الثانية أنه ممر مرعب حتى أن الناس في ذلك اليوم وعلى الصراط لا يتكلمون بأي شيء إلا الرسل عليهم السلام وكلامهم حينئذ اللهم سلم سلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ودعاء الرسل يومئذ Allahumma sallim sallim. Sifat yang kedua dari sirat ini adalah dia merupakan tempat penyeberangan yang menakutkan sampai manusia nah mereka pada waktu itu di atas sirat tidak ada seorang pun yang berbicara nah kecuali hanya rasul para rasul nah Para rasul pada waktu itu mereka berbicara dan apa pembicaraan mereka? Para rasul tersebut mereka berbicara Allahumma salim salim mendoakan kepada umatnya ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Nah, yakni selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah wa doa rasul yaum nah wa doa rasul yauma idin dan doanya para rasul pada hari ini Nah, ketika manusia menyeberangi jembatan tersebut adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. النوع الصفة الثالثة زلق أو زلق لا تثبت عليه الأقدام إلا من شاء الله أن يثبته جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الجسر فقال دحض مزله الصفة الرابعة أن عليه كلاليب وخطاطيف وحسك عظيمة تخطف من أمرت بخطفه وهذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد وهذه الشوك المذكورة في الحديث شوك السعدان كما جاء في الحديث ليست كهذه الشوك إنما هي شوك عظيمة على الصراط هي مثلها في الشكل إلا أنها عظيمة ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم قدر عظمها إلا إلا الله سبحانه وتعالى Sifat yang ketiga dari sirat itu adalah zalakon yakni dia jembatan yang licin. Nah, yang kaki-kaki manusia itu tidak mudah kokoh di atasnya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan nah berdiri di atas jembatan itu sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu para sahabat bertanya mal jisru ya Rasulullah apa itu jembatan wahai Rasulullah yang terbentang di atas neraka jahanam itu kata Rasulullah dahadun mazallatun dia adalah enam jembatan yang licin yang menggelincirkan orang yang menitinya. Yang keempat daripada sifat jembatan ini adalah dia mempunyai kalalib. Kalalib itu adalah dan e, besi yang dia seperti cakar yang biasa digunakan oleh para petani itu nah, untuk menggaruk-garuk sampah atau tanah. Nah, itu adalah kalalib, kalub. Dan dia adalah dan jembatan yang mempunyai penjerat uh, dan duri-duri yang penjerat tersebut dan duri-duri itu adalah penjerat dan duri-duri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil siapa saja yang dikehendaki. Dan sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan jangan dibayangkan tentang dalam keadaan dari asyok yakni duri-duri yang ada di sekitar dari jembatan itu bahwa keadaannya seperti duri yang ada dalam kehidupan dunia nah syok sa'dan nah duri dari pohon sa'dan nah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat nah itu adalah takribiyah nah, pendekatan saja wa illa nah shok ataupun duri yang ada di nah, di atas neraka jahanam yang di, ada berada di sekitar daripada sirat tersebut adalah duri yang sangat besar yang tidak mengetahui nam ukuran besarnya kecuali hanya Rasul, uh, hanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كون الصراط الصفة الخامسة يموج يموج بمن مشى عليه إلا من ثبته الله وهذا من لازم وصفه بالزلل والدحض كما جاء أيضا في مسند أحمد من حديث أبي بكرة من أوصافه أيضا أن الأمانة والرحم توقفان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا يوم القيامة للشهادة على من رعاهما أو ضيعهما في مسلم من حديث أبي هريرة وأظن أيضا من حديث أبي سعيد جاء في مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا الصفة الأخيرة الصراط مظلم وقبله مظلم كما جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال سأل يهودي النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال نبينا صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قال هم على الجسر في حديث ثوبان قال هم في الظلمة دون الجسر وفي حديث عائشة قال نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئل أين يكون الناس يومئذ قال على الصراط قال ابن القيم رحمه الله ولا تنافي بين الجوابين فإن الظلمة أول الصراط فهناك مبدأ التبديل وتمامه على الصراط إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة ست ومئتين انتهينا أيها الإخوة من قول الإمامين الرازيين والصراط حق خالف في هذا الباب حتى ننتهي خالف في هذا الباب الفلاسفة والعقلانيون والمعتزلة وقالوا هذا لا يعقل صراط هذا لا يعقل وهذا دأبهم وعادتهم في مخالفة النصوص وقالوا ليس المراد بالصراط الصراط الحسي وإنما المراد بالصراط المنصوب على متن جهنم أنه طريق الجنة طريق هو طريق الجنة أما الصراط أنه ينصب, ينصب على متن جهنم هذا لا يمكن أن يوجد إلى هنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وأنبه أيضا أن أول من يجوز الصراط من هو؟ أول من يجوز صراط هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعده الأنبياء فقراء المهاجرين كما جاء في صحيح مسلم الأنبياء والرسل خلاص الأنبياء يعني يدخل فيهم الرسل الأنبياء والرسل بعد بعد ذلك صفة yang keempat atau sifat yang berikutnya adalah sirat merupakan jembatan yang dia itu menggetarkan siapa saja yang berjalan di atasnya. Nah, kecuali orang-orang yang ditetapkan dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang merupakan konsekuensi daripada sifat daripada jembatan yang dia itu adalah dahabah yakni dia adalah suatu yang licin dan menggelincirkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Bakrah. Sifat yang berikutnya, nah, dari sirat itu adalah bahwa sungguhnya al-amanah, amanah dan ar-rahim. Amanah adalah nah, suatu yang dipercayakan kepada seseorang. Ar-rahim di sini adalah uh, hubungan silaturahmi. Dua perkara ini kelak akan nah, diberdirikan di kanan dan kiri dari as sirat kanan dan kiri dari jembatan itu. Nah, sebagaimana dalam rangka untuk apa? Sebagai persaksian. Nah, kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang mereka melaksanakan amanah tersebut ataukah yang menyanyiakannya. Sebagian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah ah, dan juga Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma wa tursilu al-amanata war rahim dan dilepaskan atau diperintahkan di sana al-amanah dan rahim tersebut untuk berdiri di dalam kanan dan kiri daripada sirat itu. Al-hadis. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sirat merupakan nah, jembatan yang dia itu gelap. Nah, dia adalah jembatan yang gelap, tidak ada cahayanya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan 6 dari Thauban radhiyallahu taala anhu di mana orang-orang Yahudi mereka dalam dalam sahih di mana orang-orang Yahudi mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Di mana keberadaan manusia ketika hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lainnya demikian juga langit. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fidzulumat dunal jisr. Nah, mereka manusia berada pada kegelapan nah, pada kegelapan sebelum daripada jembatan. Dalam riwayat yang lainnya, nah dari Aisyah diriwayatkan Imam Muslim, hum alal jisr. Nah, mereka berada di atas al-jisr, mereka berada di atas jembatan itu. Nah, berkata Imam Muqayyim rahimahullah taala terhadap dua makna daripada hadis ini yang kelihatannya bertentangan. Nah, dun di sini bagaimana yakni tah dun dun al jazr mana tah qabla qabla dun qabla sah. Berkata Ibnu Qayyim wa taala, dua hadis ini adalah dua hadis yang dia tidak bertentangan. Nah, karena sungguhnya kegelapan nah dia awalnya atau kegelapan itu ada di awal sirat. Nah, Sebagaimana kegelapan tersebut enam juga ada di akhirnya. Yakni fa inna dhulumat awwalus sirat hunaka mabda. Kegelapan yang ada di awal sirat itu enam itu adalah enam awal daripada awal daripada digantinya enam bumi dengan bumi yang lainnya. Adapun enam ketiga telah sempurna apa penggantian bumi dengan bumi yang lainnya demikian juga ha, langit maka kegelapan tersebut atau manusia itu berada di atas enam neraka jahanam atau berada di atas jembatan yang ada di neraka jahanam itu bisa dilihat enam kalam beliau pada kitab Ilmu muakin berikutnya adalah Ah, siapa saja kelompok-kelompok yang mereka menyelisih ahli sunnah wal jamaah tentang keberadaan daripada sirat ini kelompok tersebut adalah al-falasifah para filosof demikian juga orang-orang aklaniun yang mendahulukan akal mereka daripada nusus syariah daripada dalil-dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah demikian juga orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa jembatan tersebut dengan sifat-sifatnya itu adalah sesuatu yang tidak ada dan sesungguhnya itu adalah perkara yang tidak masuk ke dalam akal. Dan ini adalah kebiasaan mereka nah, dalam menolak daripada nas nas yang sabit dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak masuk di akal mereka. Nah, mereka mengatakan tidaklah yang dimaksud ha, dengan sirat itu adalah sirat yang hissi sirat yang ada enam yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata mereka itu bukan sirat yang sebenarnya bukan sirat yang hakiki nah, dengan sifat-sifatnya tadi akan tapi hanyalah dia adalah nah sirat yang dimaksud di situ adalah jalan nah jalan yang nah mengantarkan seseorang uh, ke dalam jannah nah ini adalah subhat mereka dalam menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menyebutkan tentang sirat keberadaan sirat dan sifat-sifatnya. Alhamdulillah Kemudian berikutnya, nah, siapa permasalahan berikutnya tambahan dari Syekh? Nah, siapa orang yang pertama kali melewati sirat? Pertama kali orang yang melewati sirat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti enam para nabi dan para rasul yang lainnya. Adapun daripada seluruh umat Nah, mereka adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan pertama kali melewati surat ini. Dan siapa di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali melewati surat, mereka adalah fukara al muhajirin, para fukaranya kaum muhajirin. Alhamdulillah.